Wa azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Ha'iyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh al fawzan Hamdulillah taala. Sekarang kita masih berada pada akhir pembahasan seputar pembagian syafaat yang mana sudah kita ketahui bersama syafaat yang sudah kita bahas kemarin secara globalnya terbagi menjadi dua asyafaatul syafaatul 'ammah sama asyafaatul syafaatul khassah walaupun itu masuk dalam pembagian asyafaat al-musbatah syafaat yang ditetapkan keberadaannya Adapun asy-syafa'atul kemarin sudah kita sebutkan ada empat. Itu syafaat yang khusus diberikan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul syafaat yang paling besar yang diberikan untuk ahli mauqif, orang-orang yang berdiri di padang mahsyar yang saat itu keadaannya sangat mengerikan sekali. Yang kedua adalah syafaat yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk membuka pintu surga. Karena penjaga surga saja diamanahi jangan diberikan kunci ini kepada seorang pun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syafaat untuk mengangkat derajatnya penduduk surga. Itu pun juga hanya khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah syafaat apa? Syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Talib. Yang dikenal dengan asy-syafa'atu litakhfif. Syafaat untuk apa? Memperingan azab. Nah, barakallahu fikum. Syafaat untuk memperingan azab. Bukan untuk mengentaskan. Jadi Abu Talib tetap kekal. Abu Talib kekal dalam api neraka. Hanya saja mendapatkan syafaat takhfif peringan. Nah, itu maksudnya. Kita lihat berikutnya mana mana'athu al-malamatu wa hadarul masabbati 'ala qaumi. Sebenarnya Abu Talib ketika ditalqin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui agama Rasulullah itu benar. Agama Nabi Muhammad itu benar. Cuman apa yang menghalangi pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang menghalang-halanginya? Ternyata yang menghalang-halanginya adalah apa? Al-malamatu wa hadarul masabbati 'ala qaumi dia takut kalau mendapatkan celaan dan cacian dari kaumnya ini. Jadi mereka termasuk bisa dikatakan kalau orang-orang dahulu itu sangat ekstrim, fanatik dan terhadap kaumnya, terhadap e, marganya itu sangat kuat sekali. Sehingga Abu Talib itu termasuk orang terpandang di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Ketika di ngadakwain oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak mau dia karena khawatir nanti kalau dia mengucapkan itu sebagai bahan celaan dan makian nah barakallahu fikum pada kaumnya laqad ja'ahu rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa maut dan sungguh Rasulullah SAW telah mendatangi Abu Talib dalam keadaan dia menjelang kematiannya. Wa qala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Talib, "Ya am, Qul la ilaha illallah kalimatan uhadu laka bi'a'udullah. Bayangkan. Masih takin Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan jadikan hujah untukmu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang terjadi. Wa kana 'indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bayani. Ternyata saat itu ketika Rasulullah mentalkin di sisinya Abu Talib itu ada dua orang jahat di situ. Ini menunjukkan bahwasanya pengaruh teman duduk yang jelek itu berbahaya. Sampai ketika ditalkin aja, bayangkan ini. Nah, ditalkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata dua orang ini Abu Jahal ya kalau ini ya. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah membisik-bisiki. Faqala lahu. Kedua orang tersebut berkata kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Bayangkan. Jadi Rasulullah mentalkin, la ilaha illallah. Mentalkin untuk ucapan kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum, tapi apa? Tapi ternyata apa? Ternyata nah barakallahu fikum justru Abu Talib tersebut ketika ditalkin dia dibisikin oleh dua orang. Nah, dia dibisikin oleh dua dua orang, yaitu apa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah barakallahu fikum Abdullah bin Abi Umayyah. Naam. Allah musta'an kita di sini. Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Fa'ada alaihi Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengulangi sampai diulang lagi. Suruh mengucapkan la ilaha illallah. Fa'ada alaihi. Kemudian kedua orang tadi mengulangi lagi. Wa qala atarghabu 'an millati Abdul Muthalib? nah, mengatakan apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Faqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Ternyata nah dikatakan bahwasanya apa? Abu Talib tersebut ternyata di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Agama apa? Jahiliyah. Naam. Wa mata ala dalik dan mati di atas apa agama jahiliyah tersebut. Allahu musta'an. Perhatikan barakallahu fikum pada kitab tersebut wa aba an yaqula la ilaha illallah faqal dan dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya la astaghfiranna laka ma lam unha anf bayangkan enggak sampai di situ ditalkin pamannya Abu Talib enggak mau mengucapkan pun itu pun Rasulullah masih apa berusaha untuk mendoakan ampunan bayangkan la astaghfiranna laka sungguh aku akan memintakan ampun untukmu wahai Abu Talib selama aku enggak dilarang tapi ternyata dilarang atau tidak dilarang enggak boleh kita mintakan ampunan kepada kedua orang tua kita walhamdulillah kalau seandainya mereka mati di atas kekufuran nah, maksudnya ya atau orang tua sendiri kerabat sendiri kerabat dekat sendiri kalau mereka meninggal di atas kekufuran, enggak boleh kita mendoakan dengan rahmat, enggak boleh mendoakan dengan ampunan. Tapi kalau masih hidup, didoakan dengan hidayah biar masuk Islam. Paham maksudnya ya? Tapi kalau sudah meninggal kemudian kita doakan ya Allah ampunilah kedua orang tua kami ya Allah rahmatilah mereka berdua dalam keadaan mereka meninggal di atas kekufuran ini haram dalilnya akan kita baca fa anzalallahu kemudian Allah berfirman Allah telah berfirman, ya, sebab daripada Rasulullah ketika ingin mendoakan ampunan tersebut turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka nabi, maka nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ini. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan. Ini, untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah kerabat dekatnya. Setelah nampak mereka adalah penduduk neraka, dilarang kita mendoakan ampunan. Bayangkan ini. Nah, tidak ada istilah di situ penyesalan orang tua kami ini, saudara kami ini, kakak kami, kami ini, mbah kami enggak ada. Paham ya? Enggak bermanfaat sama sekali. Karena Allah Taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam eh, sawa'un 'alaihim astaghfarta am lam la yaghfirullahu Nah, sama saja untuk mereka itu. Engkau mintakan ampunan buat mereka atau tidak, enggak akan Allah Taala mengampuninya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, keadaannya mengerikan kalau seandainya seperti ini. Ini coba bayangkan, Rasulullah sampai berusaha, sungguh aku akan memintakan ampunan buatmu Abu Talib, selama aku nggak dilarang. Ternyata dilarang, nggak boleh. Wa nazala fi Abi Talib kemudian turun juga ayat mengenai Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta, Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang akan berikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang mendapatkan petunjuk. Bayangkan, orang yang paling dicintai aja nggak bisa kita berikan hidayah, apalagi orang yang tidak kita cintai. Paham ya? Ini Abu Talib, pamannya Rasulullah. Eh, ketika awal mendakwakan agama Islam, beliau bela habis-habisan. Di tengah-tengah orang kafir Quraisy ketika ingin mengganggu Rasulullah, Abu Talib berdiri situ takut mereka. Karena Abu Talib termasuk pembesar kufar Quraisy juga ya, termasuk orang terpandang di mata orang-orang kufar Quraisy. Namun karena tidak di atas agama yang nah barakallahu fikum sahih itu agama Islam, termasuk penduduk neraka, bayangkan. Naam. Ayat ini bagus sekali ya, bahwasanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh paksa kehendak orang lain. Paham ya? Yang diperbolehkan hanya mengarahkan membimbing, terus menasihati. Adapun maksa harus menerima nasihat itu tidak bisa. Bukan berarti berhenti menasihati, terus menasihati, terus mengarahkan, terus membimbing. Nah, barakallahu fiik. Mulai karena itu terkadang ada saudara kita, ikhwah kita yang keluarganya masih awam, sabar di dalam mendakwahi mereka karena yang namanya hidayah taufik ini termasuk hidayah yang sangat besar gitu loh istilahnya ya. Jangan wah orang tua kamu sudah nggak bisa lagi dinasihati, bisa jadi nanti, paham ya? Dengan berjalannya waktu mereka akan mendapat hidayah. Senantiasa kita doakan, nasallaha an yahdiyahum misalkan seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, dakwah Sunnah bukan dakwah yang memaksa. Paham ya? Dakwah yang mengajak untuk kepada al-haq dengan cara bimbingan, arahan, nasihat apa yang semisalnya. Karena Allah Taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya lasta alaihi musaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Kemudian firman Allah taala, laisa alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Bisanya kita hanya mengarahkan saja. Nah, barakallahu fikum Allah Hanya mengarahkan, membimbing. Oleh karena itu sekedar nasihat untuk segenap ikhwah ahli sunnati wal jamaah mengenai adanya perselisihan di tengah-tengah ahli sunnah mengenai virus corona ini ya. Ada yang mengatakan masjid harus ditutup, nggak boleh sholat Jumat jamaah. Iya. Ada juga yang mengatakan, oh nggak bisa, ini sholat jamaah dan sholat Jumat wajib. Bagaimana kita tutup? Kita katakan masing-masing persiapkan hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, yang mereka mengambil fatwa tentang ditutupnya masjid karena apa? Karena nam khawatir terkena virus corona menyebar dan semisalnya, urusan dia, kita nggak maksa, kita hanya menjelaskan. Selama masih memungkinkan untuk dibuka lebar-lebar, ditegakkan salat Jumat jamaah, tegakkan. Tapi selama sudah tidak memungkinkan lagi, perkara darurat, tidak memungkinkan, barulah kita bisa mengambil alasan darurat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita perhatikan baik-baik. Ada maksa harus dibuka. Kamu kalau nggak buka bagaimana? Padahal posisinya nah barakallahu fikum, nah bisa jadi ini permasalahan istihadiyah para ulama ya. Yang seperti ini keadaannya nggak perlu panjang lebar sebenarnya. nggak perlu panjang lebar karena memang perselisihan yang sangat seru ya selain tengah-tengah virus corona ini apalagi di bulan Ramadan mengenai itu dibuka tutup buka tutup kalau kita katakan melihat situasi kondisi dan tempatnya melihat si konpat situasi, kondisi dan tempatnya. Selama masih memungkinkan dan tidak darurat keadaannya, tetap buka salat jamaah Jumat. Hal ini bukan berontak pemerintah, justru harus sunnah pandai meletakkan himbauan pemerintah pada tempatnya. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita menegakkan salat Jumat jamaah, apakah kita berarti tetap apa? Tidak menjaga kebersihan, jaga kebersihan, menjaga kesehatan. Kemudian kalaupun keluar jarak jauh, kemudian kita pun juga berhati-hati memakai masker atau misalnya bukan berarti kita meremehkan virus ini ya. Karena tidak ada satu virus pun yang bisa menular kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjatuh dalam kontradiksi, meninggalkan sesuatu yang nah barakallahu fikum jelas karena khawatir dengan sesuatu yang tidak jelas, jangan. Paham ya? Meninggalkan sesuatu yang jelas, salat jamaah jelas wajib. Salat Jumat jelas wajib. Paham ya? Sesuatu yang tidak jelas dikhawatirkan seperti tersebarnya virus corona itu belum tentu pasti di masjid dan belum jelas nah penularannya itu pasti di masjid, bisa jadi di pasar, bisa jadi di luar sana ketika transaksi jual beli, paham ya? Bisa jadi ketika dia menerima paket dari orang kan gitu. Jadi semuanya kita harus berhati-hati, bukan berarti apa? Meninggalkan apa ikhtiar, tetap ikhtiar barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Sekedar selingan bahwasanya hidayah itu sangat berharga sekali. Hidayah sangat berharga sekali. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashfa' bi ikhradihi minan nar. Ini bayangkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak memberikan syafaat untuk Abu Talib keluar dari api neraka. Jadi Abu Talib tetap apa tidak keluar dari api neraka ya, tetap kekal dalam api neraka hanya saja mendapatkan keringanan, mendapatkan keringanan. Li'annahu mukhalladun kinar kaghanihi minal kufar. Karena pamannya Abu Talib tersebut itu kekal di dalam api neraka seperti yang lainnya dari kalangan orang kufar. Walakin yashfa' an yukhaffafa anhu al-'adzabu fahasb akan tetapi Abu Talib ini Rasulullah memberikan syafaat kepadanya untuk diringankan adabnya. Bayangkan ringan untuk diringankan adabnya. Adab yang paling ringan apa yang diberikan oleh Abu Talib ini? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih atau billah. Itu paling ringan sudah. Allah musta'an. Itu pun gak ada putusnya ya dalam artian terus dia merasakan. Kan sudah kita lewati ayatnya kan layamutu fiha wala yahya. Gak hidup, gak mati, merasakan terus. Nah, sampai nanti. Nah, kekal. Wa yuj'ala fi dhahdahi min narin wa fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghni minhuma dimaghuhu. Dan dijadikan na barakallahu fikum sandal dari api neraka. Kemudian di bawah kedua telapak kakinya itu ada bara api yang menyala-nyala. Yaghni minhuma dimaghuhu yang dengan sebab kedua tersebut, dengan sebab keduanya tadi itu, berdiri di atas bara api tadi itu, mendidihlah otaknya. Walhamdulillah ini paling ringannya. Jadi jangan sampai wahana juga pengen merasakan yang paling ringan jangan. Surga lain lagi. Surga yang paling rendah memang nikmatnya lebih daripada 10 kali dunia dan seisinya. Itu surga yang paling rendah. Tapi neraka bilang jangan. Fala yara anna ahadan asyad min 'adaban ma'annahu akhaf ahli nar adzaban Allah musta'an maka enggak ada seorang pun yang memandang lebih parah azabnya bersamaan ini adalah azab api neraka yang paling ringan bayangkan azab api neraka yang paling ringan seperti ini itu pun kita merasakan apa ngeri kan ngeri padahal itu yang paling ringannya nah Allah musta'an Alhamdulillah. billah Fahadi syafa'atu khasatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka syafaat ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti sudah kita selesaikan syafaat yang khusus. Sekarang yang umum. Amma syafa'atu fi ahli kabair. Adapun syafaat untuk pelaku dosa besar ini umum ya. Fi an yakhruju minan nar agar mereka keluar dari api neraka au allai yadkhuluha atau agar mereka enggak masuk ke neraka fahadhi syafa'atun 'ammatun. Ini syafaat yang umum takunu lil malaikah wa takunu lil anbiya wa takunu lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa takunu lil auliya yashfa'una li ikhwanihim. Kesimpulannya perhatikan baik-baik di sini, ada syafaat untuk pelaku dosa besar agar mereka keluar dari api neraka atau agar mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Ini syafaat yang umum. Syafaat umum ya. Siapa saja? Para malaikat bisa, para nabi bisa, Nabi kita Muhammad SAW juga bisa. Para wali juga bisa untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka. Umum enggak berarti? Umum. Mahum insyaallah umum. Wa takunul afrad li abaihim. Dan juga terkadang barakallahu mengatakan kata beliau dan juga terjadi juga syafaat yang umum tersebut anak-anak kecil anak-anak kecil yang meninggal sebelum dewasa nah itu mereka bisa memberikan syafaat kepada bapak-bapak mereka Paham ya? Bisa memberikan syafaat untuk bapak-bapak mereka. Fahiya syafa'atun 'amatun lahu wa li ghairihi 'alaihi salatu wassalam. Syafaat ini adalah syafaat yang umum untuk Rasulullah dan untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ini. Jadi syafaat yang umum tadi itu. Syafaat untuk ahli kabair. Syafaat untuk apa? Ahli kabair syafaat yang sifatnya umum. Mahum salah ya? Nah, yang khusus ada berapa tadi? Empat. Yang umum satu dari itu. Nah inilah syafaat yang umum ini yang diingkari oleh siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan nggak ada syafaat. Masuk neraka kekal pala gitu. nah, Pelaku dosa besar bagaimana? Masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Syafaat yang umum ini mereka tiadakan, nggak ada syafaat umum katanya. Ini pemikiran yang keliru atau tidak? Keliru. Pemikiran orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Allahu musta'an. Hadza mulakhasun ma yuqalu fi syafa'ah. Inilah kesimpulannya berkaitan masalah apa? Syafaat. Pembahasan tentang syafaat kesimpulannya ini. Ada yang umum, ada yang khusus. Umum dan khusus ini masuk dalam pembagian syafaat musbatah namanya. Ada syafaat manfiyah yang ditiadakan dan kita lewati. Orang kafir enggak dapat syafaat sama sekali. Nah, syafaat yang musbatah yang ditetapkan keberadaannya ini ada dua. Ada yang umum, ada yang khusus, yang khusus hanya untuk Rasulullah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, yang umum bisa para nabi, bisa para malaikat, bisa para wali, nam, bisa pula anak-anak kecil memberikan syafaat kepada orang tuanya. Paham ya? Nah, kemudian apa? Para malaikat juga memberikan syafaat untuk agar dikeluarkan dari api neraka atau syafaat agar tidak dimasukkan dalam api neraka untuk ahli anu kabair. Paham belum? Jadi Inti permasalahannya orang Khawarij dan Mu'tazilah itu, mereka mengingkari syafaat-syafaat yang mana? Yang umum atau yang khusus? Yang mereka ingkari yang umum ini. Jadi karena mereka mengingkari syafaat yang umum ini, ujung-ujungnya keyakinan mereka bagaimana? Kekal dalam api neraka, enggak dapat syafaat sama sekali itu loh. Paham ya? Kalau syafaat khusus mereka masih nah barakallahu fikum meyakini, tapi syafaat umum mereka ingkari. Wa nabi Muhammad rahimahullah taala Wa qul bi adabil qabri haqqun wadhahu. Hada sabaqa bayanuhu fi mas'alati adabil qabr. Dan katakanlah adab kuburan itu benar adanya dan sudah dijelaskan kata beliau. Ini sudah kita lewati penjelasannya pada permasalahan adab kuburan. Sudah kita lewati kan? Kalau antum dengar artikel tulisan fitnatul qabr, fitnah kuburan itu maksudnya apa? Kalau antum mendengar ucapan fitnah kuburan, nanti akan ada fitnah di dalam kuburan. Fitnah ini maksudnya apa? Pertanyaan, tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan yang diajukan oleh malaikat siapa? Akhabul Ghafur, Mungkar dan Nakir. Tiga pertanyaannya itu apa? Siapa rohmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini namanya apa? Fitnatul qabr namanya. Disebut dengan apa? Fitnatul qabr. Nah, oleh karena itu kita berlindung ketika tasyahud akhir, ya enggak? Berlindung dari empat perkara kan di antaranya fitnatul qabr, ya enggak? Di antaranya berlindung dari fitnah al-qabr. Mahum salah? Nah, Kita ambil dikit lagi kalau fikum. Kalau al-mu'allifu atsabahullah, sekarang pembahasan mengenai apa? At-takfiru bil ma'siyah. Pelaku maksiat itu dikafirkan apa tidak? Ini penting sekali karena ini membahas seputar apa pemikiran khawarij nanti. Nah, kalau al-imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, "Wala tukfiranna ahlas salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dul 'arsy Jangan sekali-kali engkau mengkafirkan orang yang masih salat walaupun mereka berbuat maksiat. Mereka semuanya pasti punya maksiat dan Rabb yang memiliki arsy itu akan mengampuni. Maksudnya jangan mengkafirkan orang yang masih salat. Paham ya? Ahlu ma'asri itu maksudnya adalah orang yang masih ahli kiblah, orang yang masih sholat, paham ya? Itu kalau berbuat maksiat jangan dikafirkan. Tapi bagaimana kemarin kesimpulannya? Pelaku dosa besar mukminun naqisul iman. Dia masih mukmin hanya saja imannya ber, berkurang. Itu kita lewati. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala syarahnya. Hadi mas'alatu takfiri ashabil kaba'ir allati duna syirki. Ini adalah permasalahan pengkafiran pelaku dosa besar di bawah kesyirikan. Kalau kesyirikan jelas ya, syirik akbar mukhrijun minallah, mengeluarkan dari agama Islam. Tapi sekarang pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan itu bagaimana? Waqad hasala fiha ikhtilafun tawilun ma bainal khawarij wal mu'tazilah wa ma bainal al murji'ah. Tiga kelompok sesat. Dan sungguh telah terjadi perselisihan yang sangat panjang antara khawarij, mu'tazilah dan murji'ah. Murji'ah ikut ikut serta juga dalam masalah ini. Nah, tapi yang keempat yang selamat yaitu mama baina ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada empat, eh, empat taifah, empat kelompok. Kelompok yang pertama khawarij, kelompok yang kedua Mu'tazilah, kelompok yang ketiga adalah Murji'ah, yang keempat ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah kelompok yang selamat al-firqatul najiyah At-Taifatul Mansurah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nanti kita lihat secara globalnya sudah kita lewati dulu kan Khawarij mengkafirkan. Mu'tazilah mengatakan enggak mukmin enggak kafir. Di tengah-tengah nih ya. Manzilah baina manzilatain. Murji'ah mengatakan apa? Imannya sempurna. malah dosa besar imannya sempurna. Kenapa kok demikian? Karena murji'ah keyakinannya apa? Amalan bukan masuk bagian dari iman. Sehingga walaupun dia sudah mengatakan aku beriman, minum khamr, mabuk-mabuan, berjudi, berzina, imannya sempurna. Enggak pengaruh sama sekali dengan keimanannya. Itu murji'ah. Jadi antara murji'ah dan khawarij apa? Nah, barakallahu fikum bertabrakan, pertentangan Khawarij ekstrim di dalam meniadakan keimanan, murji'ah ekstrim di dalam menetapkan keimanan. Mu'tazilah bergaya, kalau kami enggak ekstrim katanya. Kami pertengahan katanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak kafir, enggak mukmin juga Enggak mukmin enggak kafir. Lah terus manzilah baina manzilatain. Di antara dua tempat. Wah, ini Mu'tazilah. Kita katakan Ahlussunnah mengatakan kalian semua itu keliru. Paham ya? Khawarij keliru. Mu'tazilah keliru. Murji'ah keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar dia masih mukmin, tapi berkurang keimanannya. Paham belum? Jadi pelaku dosa besar, hukumnya di dunia mukminun naqisul iman. Mukmin tapi berkurang keimanannya. Mahum sholat? Naam. Dan lihat. Kata beliau fal khawariju yukafiruna, yukafiruna, bil kaba'ir ala duna syirki. Maka orang-orang khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang dibawa kesyirikan. Peminum khamar kafir, penzina kafir, pemabuk misalkan atau sebenarnya penjudi kafir. Seperti itu. Allah musta'an. Wa yukhalliduna ashabaha finnar. Ini parah juga. Khawarij apa mereka mengekalkan, berpendapat kekalnya pelaku dosa besar dalam api neraka. Yang ada keterkaitan yang sebelumnya kan karena mereka meniadakan syafaat. Khawarij meniadakan syafaat untuk al-kabair sehingga keyakinan mereka apa? Pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Allah musta'an. Wa yastahilluna dima'ahum dan mereka pun menghalalkan darah-darah mereka. Wa amwalahum harta-harta mereka ala anahum kufar. Eh, dengan alasan bahwasanya mereka orang kufar. Oleh karena itu jangan di jangan apa jangan heran lagi kalau antum jumpai kelompok-kelompok terorisme misalkan eh, jaringan Al-Qaeda atau ISIS atau yang semisalnya kok mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin, eh, mengkafirkan pemerintah enggak usah heran lagi. Karena keyakinan atau usulnya khawarij tadi. Nah, barakallahu fikum yang Rasulullah mengatakan kila benar anjing-anjing neraka. Eh, kalau kita telusuri lagi pelapornya siapa pemimpinnya? Dul Khuwaisirah At-Tamimi yang mulutnya lancang, berani eh, barakallahu fikum menuduh Rasulullah enggak berbuat adil, bayangkan lo. Allahu musta'an. Karena keyakinan mereka bagaimana? Satu kali dosa besar saja dia lakukan langsung dikatakan kafir. Seperti apa kemarin? Bilangan 10 kata mereka. Seputaran syarah yang lainnya seperti bilangan 10. 10 itu kalau dikurangi 1 enggak dikatakan 10 lagi tapi 9. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar, kafir, enggak dikatakan mukmin lagi. Ini pendapat Khawarij berbahaya. Wa yastadilluna bil ayati allati waradat fil wa'id 'ala dzunub wal ma'asi. Mereka berdalilkan dengan ayat-ayat yang datang mengenai ancaman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yahmilunaha 'ala kufri ashabi tilkal ma'asi. Dan mereka membawa makna ayat-ayat tersebut kepada kafirnya pelaku maksiat. Ini keliru. Allah musta'an. Jadi orang Khawarij membawa makna-makna ayat yang ada terkandung dalam Al-Qur'an mengenai ancaman orang-orang yang berbuat dosa besar dibawa beberapa makna itu kafir mereka. Paham Jadi mereka mengkafirkan seperti itu. Pemerintah Indonesia bagaimana? Kata mereka kafir. kenapa? Tidak berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah katanya. Paham ya? Padahal kalau antum perhatikan baik-baik dalam Al-Qur'an Karim ada tiga lafaz yang Nah barakallahu fikum dzalimun fasikun kafirun. Paham ya? Itu ambil ujungnya aja ya. Nah, mulai itu dzalimun atau fasikun atau kafirun di situ tiga itu mereka langsung diambil yang satu toh Yang kafirun dari itu. Nah, jadi orang kafir gitu. Padahal kita lihat lagi kondisinya, apakah di situ nanti sebabnya karena siasi politik atau bagaimana atau sebabnya karena harta dunia mia atau karena paksaan atau karena yang lainnya itu ada semua pembahasannya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagus sekali rinciannya itu di akhir-akhir kitab syarah Al-Usul Antum lihat itu. Kita Al-Usul Salata syarah Syekh Muhammad sallallahu alaihi beliau membahas tuntas bagus sekali pembahasan di akhir-akhir kitab tersebut. Nah, barakallahu fikum mengenai apa? Mengenai kedudukan dan memahami tiga ayat tadi itu. Apakah mereka kafir atau fasik atau zalim? Kalau orang-orang Khawarij ngambil satu ayat toh, kafir itu udah. Nah, terus bagaimana halal garangnya? Halal. Ledakan saja katanya. Bom saja katanya. Itu udah. Allah musta'an. Nah. Kemudian mereka meyakini bahwa orang kufar yang ada di Indonesia ini adalah orang kufar apa? Nah, harbi katanya. Eh, orang kafir yang harbi. Jadi boleh diperangi, ketemu boleh langsung merampas hartanya. Paham ya? Ketemu di jalan itu antar kafir, eh, ambil hartanya. Paham ya? Kita katakan bukan, mereka adalah di bawah apa? Perlindungan pemerintah negara. Jadi kita harus pahami baik-baik kita bukan bukan pemerintah, kita bukan pemimpin, kita hanya rakyat sipil. Paham ya? Rakyat biasa. Sehingga tidak bisa kita berkuasa kemudian setiap orang kafir lewat dibom misalkan. datang ke gereja bahwa rompi berisikan apa? Bom. Meledak situ katanya orang kufar itu harbiun katanya. Allah misalnya kita katakan apa? Gagal paham. Jadi hati-hati para fikum, hati-hati di dalam memahami jangan sampai seperti orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudahan mengalirkan darahnya kaum muslimin dan bikin keonaran tadi itu. Nah, kita lihat di sini Wal Mu'tazilah yaqulun, ini Mu'tazilah, mereka mengatakan laisa kafir wala mu'min. Pelaku dosa besar itu enggak kafir, enggak mukmin, bal huwa bimal fil manzilah bainal manzilatain ini. Akan tetapi orang kafir itu berada di suatu tempat di antara dua tempat. Berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Orang mau polis bingung gitu loh. Kafir enggak dia? Enggak. Mukmin enggak? Enggak juga. Nah terus di antara dua tempat. Oh ya, di antara dua tempat. Di antara mukmin kafir. Apa kira-kira coba? Kalau meninggal dikubur di mana coba kira-kira? Mau dikubur bersama kaum muslimin, dia enggak mukmin enggak muslim. Mau dikubur orang kafir, dia enggak kafir juga. Paham ya? Kalau ditaruh tengah-tengah jalan. Allah musta'an. Yang jelas ini bingung dia sebenarnya cuman itu tadi namanya ahli bidah ad ahli batil itu senantiasa terjatuh dalam kontradiksi. Nah, Wal murji'ah kelompok yang ketiga, alam naqid. Adapun murji'ah, dia berada di atas pemikiran yang berseberangan. Bayangkan, murji'ah. Berseberangan dengan siapa? Berseberangan yang paling nampaknya dengan Khawarij. Namanya walaupun Mu'tazilah juga enggak cocok juga. Apa itu? Fal kabairu indahum la tadurul iman wa la wa la Dosa besar menurut mereka, menurut siapa ini? Murji'ah tidak membahayakan keimanan, tidak mengurangi, imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Itu kalau antum lihat syarat-syaratnya terkadang bagus sekali penjelasannya itu. Jadi mereka Murji'ah ini meyakini imannya sempurna pelaku dosa besar itu, seperti imannya Jibril dan Mikail, enggak berkurang sama sekali. Walaupun mabuk, walaupun mabuk, walaupun nyuri, walaupun nyuri, walaupun berzina, walaupun berzina, enggak mengurangi sedikit pun keimanannya. Imannya utuh, sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Diakibatkan pemikiran murtad ini meyakini pelaku besar besar nanti di akhirat wajib masuk surga menurut mereka. Paham ya? Kenapa wajib? Karena imannya sempurna. Kalau imannya sempurna ke surga enggak kira-kira? Surga ini pemikiran berbahaya murji'ah. Oleh karena itu banyak orang-orang yang mungkin suka dengan pendapat murji'ah ini yang enggak paham tapi ya karena mereka meyakini apa? Imannya itu enggak goyah sama sekali dengan perbuatan besar besar. Paham ya? Kalau di Nanti kalau di akhirat bagaimana? Wajib masuk surga, bayangkan. Nah, Allah mustahil. Karena sudah kita lewati kan Murji'ah ada tiga kan? Murji'atul Fuqaha, Murji'ah Al-Karamiyah, Murji'ah Al-Jahmiyah. Tiga-tiganya ini meyakini amalan bukan termasuk bagian dari iman. Jadi orang beriman enggak perlu amalan gitu loh. Paham belum? Oleh karena itu akan jumpai terhadap orang-orang awam apa ucapan mereka? Yang penting apa? Hatinya, Mas. Jelek-jelek kayak gini hatinya. Nah, nasihat itu pak mabuk itu haram. Walaupun mabuk ini haram, tapi yang penting kan hatinya. Allah <laughs> Ustaz. Walaupun berat, setiap hari nyuri begal yang penting hatinya. Itu keliru. Amalannya itu penting. Kalau teman hatinya kita karena nggak tahu hatinya, tapi kan hatinya itu kan rusak atau tidak terkadang nampak dengan perbuatan gitu. Nampak dengan perbuatannya tadi. Jadi hati-hati. Kadang ibu-ibu itu orang awam atau kadang antum jumpai lah bapak-bapak orang awam itu nasihati kadang itu. Walaupun jelek-jelek seperti ini, penting kan hatinya, Mas. Eh, kalian berpakaian berjubah, berjenggot, celana cingkrang, pakai sorban. Tapi kalau hatinya jelek ya sama aja. Ujung-ujungnya gitu, ujungnya, ujung-ujungnya gitu. Kalau kita ini walaupun ngerokok seperti ini, mabuk-mabukan, walaupun nggak puasa di bulan Ramadan, penting hatinya. Ini pemikiran Murji'ah ini, hati-hati ini ya. Pemikiran Murji'ah. Nah, kata mereka ini lihat ini. Enggak membahayakan keimanan besar-besar. Tidak mengurangi keimanan. Fal 'asi sahibul kabirah indahum mu'minun kamilun iman. Maka pelaku maksiat Pelaku dosa besar menurut mereka mukmin sempurna imannya. Berarti ini berseberangan dengan apa tadi? Khawarij. Ingat-ingat ya, lawannya Murji'ah Khawarij. Mu'tazilah pun juga keliru. ya? Tapi yang nampaknya Khawarij Mu'tazilah. Eh, khawarij apa? Murji'ah. Khawarij kafir, pelaku dosa besar. Kalau Murji'ah mukmin sempurna imannya, pelaku dosa besar. Kalau Mu'tazilah bergaya, gaya pertengahan dia, enggak mukmin enggak kafir, tengah-tengah dia. Allah musta'an. Yaqulun mereka mengatakan la yadurru ma'al iman ma'siyatun kama la yanfa' ma'al kufri ta'atun. Tidak membahayakan kemaksiatan bersama iman sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan bersama kekufuran. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau eh, orang yang namanya orang beriman itu yang mengatakan iman, itu maksiat itu enggak pengaruh sama sekali. Nah, kemudian ketaatan itu juga enggak bermanfaat kalau orang sudah kafir itu dikiaskan seperti itu kias yang batil ini kias yang batil barakallahu fikum nah, kita selesaikan dikit lagi untuk yang murjiah ini hadza madhhabul murjiah ini adalah keyakinan murjiah ala stabil ikhtisar secara ringkasnya li'annahum la yadkhiluna al-a'mal li'annahum la yadkhiluna al-a'mala fil iman karena mereka ini intinya ya karena mereka tidak masukkan keimanan tidak masukkan amalan di dalam keimanan ini intinya intinya murjiah itu tidak masukkan apa amalan di dalam keimanan. Orang beriman nggak perlu amalan itu. Allah musta'an. Faman taraka wajiban aw fa'ala muharraman, maka barang siapa yang meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu perkara yang haram, awil takaba ma'siyatan kabiratan atau dia melakukan enam kemaksiatan yang besar atau saghiratan atau yang kecil dunia syirki di bawah kesyirikan fahada kamilul iman. Allah musta'an. Maka orang tersebut sempurna imannya wala tanqusul ma'asi dan kemaksiatan-kemaksiatan tidak mengurangi keimanannya wala tazidu ta'atu indahum ketaatan-ketaatan tidak bisa menambah sama sekali jadi imannya stabil terus paham ya sempurna terus jadi mereka meyakini apa iman itu la yazid wa la yanqus kalau ahlussunnah bagaimana iman yazidu wa yanqus yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman Bertambah dengan mentaati Allah, berkurang dengan eh, berbuat maksiat kepada Allah taala. Kalau mudhi'ah tidak, enggak bertambah enggak berkurang, stabil, sempurna terus. Paham ya? Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Wala tazidu ta'atu 'indahum. Ketaatan pun tidak menambah keimanan. Li'anan iman 'indahum fil qalb. Ini berarti ini. Karena keimanan menurut mereka adalah yang ada dalam hati. Wa huwa wahid, sesuatu yang satu kata iman. La yazid wa la yanqus, enggak bertambah enggak berkurang. Hadza madhhabul Murji'ah wa huwa 'ala naqid min madhhabil Khawarij. Ini adalah keyakinan Murji'ah yang mana keyakinan tersebut berada di atas apa? An-naqid itu perseberangan daripada madhabnya Khawarij. Fahum akhadhu bi ayatil wa'di war raja wa taraku ayatil wa'id. Kalau orang-orang Khawarij Nah barakallahu fikum atau orang-orang Murji'ah mereka meninggal karena mereka mengambil ayat-ayat mengenai Eh, barakallahu fikum mengenai harapan dan juga balasan dan mereka meninggalkan ayat-ayat mengenai ancaman. Tapi kalau orang khawarij yang diambil ayat-ayat mengenai ancaman, harapan dia tidak mengambilnya ahli sunnah wal jamaah pertengahan. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai nah pendapat al-firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum bahwasannya pelaku dosa besar mukminun naqisul iman, mukminun di imanih عاصم بمعصيته نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين